man yudafu ilaihi orang yang dinisbatkan hadis itu padanya yang qasimul khabaru bi tibari man yudafu ilaihi ila satu aksamin marfu'in wa mawkufin wa maqtu'in fal marfu'u ma udifa ila nabi sallam hakikatan aw hukman fal marfu' hakikatan kalau nabi sallam wa fi'luhu wa ikraruhu والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه ومنه قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض wa qawli ummi atiyata nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina wal mawqufu ma udifa ila sahabi wa lam yasbut lahu hukmul raf'i wa huwa hujjatun ala al qawli rajihi illa ay khalifa nasan aw qawla sahabiyyin akhara fa in khalafa nasan ukhidha bin nasi wa in khalafa qawla sahabi akhara ukhidha bi rajihi minhuma وصحابي من استمع بنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والمقطوع ما أضيف إلى التبعي فمن بعده وتبعي من استمع بصحابي مؤمنا برسول صلى الله عليه وسلم ومات على ومات على ذلك الخبر حديث نبي Nabi terbagi diiktibar dengan melihat orang yang dinisbatkan kepadanya hadis tersebut menjadi tiga macam hadis marfu maukuf dan maktu fal marfu, marfu secara bahasa artinya ditinggikan disebut demikian karena eh, karena ini adalah badan pada Nabi SAW maka derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya ma'udifa ila Nabi SAW segala sesuatu yang dinisbatkan pada Nabi SAW artinya bisa berupa ucapan, perbuatan atau takrir hakikotan baik hakiki atau hukman atau statusnya jadi maksud mafuk hakiki adalah sabda Nabi, perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi sedangkan marfuk statusnya ada segala sesuatu yang dinisbatkan pada sunnah Nabi sahabat mengatakan itu adalah sunnah atau menegaskan itu adalah sunnah Nabi ya, semacam tentang hadis apa duduk ikhaa nah, yang sunnah diantara dua eh, dua sujud Ibnu Abbas mengatakan bal Nabi yikum bahkan sunnah nabi kalian namun jika yang mengatakan sunnah itu adalah tabiin macam perkataan Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan salah satu sunnah eh, perkataan eh, Sa'id bin Musayyib salah satu sunnah adalah mandi sebelum berangkat sholat id maka statusnya adalah uh, mursal statusnya mursal sunnah di, situ sunnah Nabi artinya dia mengatakan sunnah Nabi demikian padahal tabiin nah ketika tabiin yang mengatakan sunnah maka statusnya mursal au ahdi atau dinisbatkan pada zaman Nabi pada zaman Nabi kami demikian dan demikian Bagaimana perkataan sahabat kami makan daging kuda di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau semacam itu mimalaya dulu yang tidak menunjukkan ala mubasyarati iyahu. Bahasanya Nabi tidaklah langsung melakukannya atau mengucapkannya. Termasuk marfu hukman adalah ucapan ucapan para sahabat Umirna kami diperintahkan atau kami dilarang dan semacam itu Semacam ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan Umiro anasu Manusia maksudnya para jamaah haji Diperintahkan supaya masanya yang terakhir kali adalah bin Zaid tawaf di Ka'bah. Maka ini dalil bahasanya tawaf wada itu hukumnya wajib. Karena tawaf wada sebelum meninggalkan kota Mekah itu diperintahkan dan hukum asal perintah adalah wajib. Maka ini dalil biasanya tawaf wada bagi orang yang berhaji dan telah menyelesaikan manasiknya dan tidak pulang ke tanah air diperintahkan untuk tawaf sebelum meninggalkan kota Mekah. Ini namanya tawaf wada dan ini diperintahkan berarti hukumnya wajib. Ila ana khufifa anil haid. Namun diberi keringanan untuk wanita yang haid. Haid, haid wanita yang haid artinya tidak tawaf wada juga tidak apa-apa jika dalam kondisi haid. Mutafakun alaih. Dan perkataan Atiyah kami dilarang untuk mengiringi jenazah ke ke pemakaman dan mengantar jenazah eh, dari rumah duka menuju ke pemakaman dilarang walam yu'jam alaina namun tidak ditegaskan pada kami maka dari kata-kata lam yu'jam alaina betul nama semacam Syekh Al-Albani di Akam Janais menyatakan bahasanya hukumnya adalah makruh tidak sampai derajat haram. Wabil mauquf mauquf dan segala sesuatu yang disebutkan pada para sahabat walam yasbut lahu hukmu raf'i dan tidak berlaku padanya status makruh karena apa yang dinisbatkan pada para sahabat boleh jadi statusnya marfu yaitu ucapan ataukah perbuatan para sahabat yang tidak bukan dalam perkara yang mungkin bersumber dari ijtihad dan beliau bukanlah orang yang suka menerima berita dari ahli kitab. Maka ucapan sahabat yang memenuhi dua persyaratan ini tidak dalam masalah yang mungkin istihad dan bukanlah kemudian sahabat ini suka mendengarkan berita-berita Taurat dan Injil maka statusnya marfu hukman Maka beliau katakan syarat maupun di samping badan pada sahabat adalah lam yasbut lahu hukmu Dan termasuk kemudian ucapan sahabat dalam ini adalah perbuatan sahabat, yaitu perbuatan eh, para sahabat atau perbuatan sahabat eh, dalam kemudian mengamalkan satu ibadah seorang sahabat mengamalkan satu ibadah dengan bentuk tertentu Semacam Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau pernah uh, witir di awal malam satu rakaat. Padahal hadisnya mengatakan jika kamu takut subuh, witir satu rakaat. Namun sahabat pernah nah maka mafhum mukhalafahnya boleh jadi kalau bisa dipahami Oh, kalau kemudian bukan karena takut dapat subuh, jangan witir cuma satu rakaat. Kata sahabat Muawiyah bin Sufyan itu beliau pernah witir di awal malam ya, sebelum tidur satu rakaat. Maka jika perbuatan sahabat mengamalkan satu amal ibadah, ya, maka itu statusnya makruh. Bagaimana status hadis mokof? Hadis mokof adalah hujah menurut pendapat yang paling kuat. Namun dengan beberapa persyaratan. Di sini beliau sebutkan dua persyaratan yaitu tidak menyelisih nas, yang kedua tidak menyelisih sahabat yang lain. Di sarahnya di sarah di al-usul min ilmu usul atau di kitab-kitab sesemin yang lain beliau nambahkan persyaratan yang ketiga yaitu orang yang mengucapkannya atau sahabat yang sahabat tersebut adalah sahabat yang alim sahabat yang termasuk fukoha usahabah min ulama sahabat di antara uh, sahabat yang jadi ulama bukan bukan hanya sekedar sahabat karena eh, karena definisi sahabat siapa yang ketemu Nabi berkumpul dengan Nabi maka boleh jadi ada orang Arabi ketemu Nabi dengar dua hadis setelah itu pulang maka dia sahabat tetapi bukan ulamanya sahabat maka ada tiga persyaratan Lain kalau panasan jika mensi nas, maka yang diambil adalah nas. Jika mensi perkataan sahabat yang lain, maka diambillah yang rajih dari keduanya. Yang lebih kuat. Apa ukuran lebih kuatnya? Kata saya Semin di Saraf Al-Usul min Ilmu Usul, e, yaitu kedekatannya dengan dalil. Mana yang paling dekat dengan dalil? Jika dengan jika kedekatannya dengan dalil itu sama, maka cara merasikannya adalah dengan melihat orangnya. Dia contohkan misalnya perkataan Umar dan Utsman, eh perkataan Umar dan Abu Bakar, maka jika kedekatannya dengan dalil itu sama, maka yang lebih eh, dipertimbangkan adalah perkataannya Abu Bakar. Dan sahabat adalah orang yang ber, berkumpul dengan Nabi SAW Boleh jadi melihat Nabi, boleh jadi tiga Maka meskipun buta, maka dia sahabat karena definisinya berkumpul bukan melihat. Dengan ya, Nabi SAW dalam keadaan beriman. Pas melihat Nabi itu beriman. Bama ta'ala zalika dan mati dalam kondisi iman. Kalau murtad, kemudian akhirnya jadi orang kafir, maka ya bukan sahabat. Maka perkataan sahabat itu bisa disebut hadis, namun hadis maupun Jika demikian, bolehkah misalnya perkataan sahabat kemudian kita beri keterangan HR hadis riwayat pada ucapan sahabat? Maka ya kemungkinan besar boleh karena apa Pakatan sahabat juga hadis nah, hadis kan tidak mesti harus hadis marfu ada hadis moko ada hadis makto makto adalah ucapan apa yang dinisbatkan kepada para tabiin dan orang-orang sesudahnya dan tabiin adalah orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman pada Rasul SAW dan mati dalam keadaan demikian. Aksamul khabari bi'tibari turukihi Yang kosimul khabar bi'tibari turukihi ila mutawatirin wa ahadin Fal mutawatir wa ma'awahu jama'atun kasiruna Yastahilu fil adati ayatawata'u alal kadhibi Wa asnadu ila syai'in mahsusin Wa misalu kauluhu sallallahu alaihi wasallam Man kadzaba alaiya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar wal ahad ma siwal mutawatir ma siwal mutawatiri wa wa min batu salah satu aksamin sahihun wa hasanun wa da'ifun Fasahi mana kalahu qalahu tang mudabdi bisa nanti mutasilin wa khala min asududhi wal ilatil qadihati wal hasan Mana qalahu adlun khafifu dabdi bisanadin muttasilin wa khala min sududi wal 'ailatil qadihati. Wa yasilu ila darajatil hasan idza ta'addadat turquhu wa yusamma sahihan li ghairihi. Wa da'if ma khala min syart sahih wal hasani. Wa yasilu ila darajatil sahih idza nah. idza ta'addadat turquhu ala wajhin yujbaru ba'duhu ba'dan wa yusamma hasanan ghairihi Fakulu hadil aksami hujatun siwa da'ifi falaysa bihujatin lakina ba'sa bidikrihi bisyawahidi wa nahwiha Syahul adai lil hadis tahammulun wa adaun Fatahammulu akhdul hadis anil ghairi wal ada' iblahul hadis ilal ghairi Walil ada siyagun minha haddasani liman qara'a alaihi syekhu. Akhbarani liman qara'a alaihi syekhu au qara'a huwa ala syekhi. Akhbarani ijazatan au ajazani liman rawa fil ijazati dunal qiraati. Wal ijazatu idnuhu litilmidhi ayarwiya anhu marwahu wa ilam yakun fi tariqil qiraati. Al-an'anatu wa hiya riwayatul hadisi filafdin an wa hukmuha al ittisal illa min ma'rufin bitadlisi fala yuhkam fiha bil ittisali illa bi tahdisi hada walil bahsi fil hadisi wa ruwatihi an ma'untasi ratun fi ilmil musalahi wa fi ma'asyarna ilahi kifayah insyaallah ta'ala macam-macam hadis dengan melihat jalannya atau sanatnya atau jalurnya hadis terbagi dengan melihat jumlah jalurnya menjadi dua yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diakan oleh sekelompok orang yang dalam jumlah yang banyak sehingga mustahil secara adat untuk ayat tawatau bikin kesepakatan untuk membuat kebohongan. Dan hadis tersebut dinisbatkan pada sesuatu yang bisa terindra. Maksudnya isi hadis itu isinya adalah saya melihat atau saya mendengar bukan kemudian satu pendapat akan tapi saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian demikian atau saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian demikian ya, bukan kemudian satu pendapat mutawatir ada dua mutawatir lafaz dan mutawatir makna contoh mutawatir lafaz seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Man kadzaba yang muta'amidan. siapa yang putus tak atas namaku dengan sengaja, yaitu bikin hadis palsu atau kemudian menyatakannya adalah syariat padahal bukan Islam mengajarkan padahal Islam tidak mengajarkan termasuk sunnah Nabi padahal bukan sunnah Nabi maka itu termasuk berdusta berdusta atas nama Nabi maka termasuk berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagai bentuk bid'ah orang yang ber, berbuat bid'ah mengatakan ada satu hal yang berbaik dan berpahala maka barang siapa yang dusta atas nama aku dengan sengaja maka adalah dia bersiap untuk tinggal di neraka dan ada mutawatir maknawi artinya ada banyak hadis dengan situasi yang berbeda-beda akan tapi semuanya intinya sama macam hadis tentang alam kubur seksa kubur ya, hadisnya macam-macam namun intinya masing-masing hadis memuat pesan adanya seksa kubur dan alam kubur dan hadis ahad secara bahasa ahad artinya tunggal akan tapi hadis ahad itu bukanlah maksudnya hadis yang jalurnya tunggal sebagaimana anggapan banyak orang akan tapi hadis ahad secara istilah adalah masiwan mutawatir yang bukan mutawatir dan dari sisi tingkatan maka ada tiga macam sahih hasan dan dhaif jadi pembahasan tentang sahih hasan dan dhaif itu adalah pembahasan untuk hadis ahad Hadis tawatir itu tidak ada pembahasan tentang hasan, sahih dan dhaif. Karena semua hadis tawatir itu sahih tanpa ragu. Definisi sahih hadis yang dinukil oleh Adlun seorang yang adil seorang yang bisa dipercaya ucapannya tamu mudabdi dan hafalan yang sempurna dengan salat yang bersambung dan hilang uh, eh, wakhala dan terbebas dari tab dan ilah yang membuat cacat. Sedangkan Hasan adalah hadis yang dinukil oleh Adlun, seorang yang adil. Adil di sini maksudnya yang, yang bisa dipercaya karena dia adalah seorang yang meninggalkan hal-hal eh, dosa-dosa uh, besar dan tidak mau terus menerus melakukan dosa-dosa kecil. maka di ini orang ini bisa dipercaya agamanya kafi mudabat maka namun agak lembek hafalannya dengan sanat yang bersambung dan terhindar dari saat dan ilah atau cacat yang membuat celah Maka perbedaan sahih dan hasan itu cuma dalam kriteria yang kedua yaitu antara tamud dan khafifud dabti. Wayasal dan bisa sampai kepada, kepada derajat Hasan jika taat dan turku jika jalurnya banyak sehingga dinamakan sahih li ghairihi. Sedangkan baik adalah hadis yang tidak mengandung syarat sahih ataupun syarat hasan. Dan hadis baik bisa sampai derajat sahih jika taat dan turku jika jalurnya sangat banyak namun ala wajin berubah ba'duha pakdo dalam bentuk sebagiannya bisa menutup sebagian yang lain bisa menambal sebagian yang lain kalau yang itu itu ya sapi yang itu gimana kalau yang jadi itu oh iya iya benar benar dia dari jadi sapi jadi disebut sapi yang lima ini kalau yang itu bila dari oh, iya, keliru cetakannya saya WC lu yang lain enggak Hah? Enggak, yang Hasan? Oh, oh iya iya. Punya saya kan untuk Hasan, Waisul ila darajatil Hasan. Punya saya di cetakan saya. Waisul ila sahih. Ya, untuk yang hasan dan sampai pada derajat sahih jika banyak jalannya sehingga dinamakan sahih li ghairihi. Dan dhaif adalah makalah hadis yang terbebas dari tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Dan bisa sampai derajat hasan jika tak ada turkuhu jika banyak jalannya. Alawajin dengan bentuk yujbaru ba'duha ba'dun Sebagiannya bisa menutup sebagian yang lain. Artinya Kapan itu? Kapan hadis daif itu alamat jenjut baru pak dua pak do? Biasanya ketika daifnya tidak sangat lemah. Daifnya daif yang ringan, semacam ada rawi yang mejuhul atau mursal, gitu. Jadi yang dimaksud ala wajhin yujbar ba'da ba'da dan ketika itu dinamakan hasan di Zairi Namun jika kemudian hadisnya adalah hadis yang daibnya adalah daib jidan, malah kemudian tidaklah kemudian mengangkat namun malah menjatuhkan hadis yang daif temennya daif jidan temennya lagi daif jidan temennya lagi daif jidan temennya lagi palsu maka kemudian eh, hadis ini tidak bisa terangkat bahkan bisa malah menjadi jatuh nilainya dan semua jenis hadis ini macam-macamnya adalah hujatun hujah baik dalam masalah akidah ataupun masalah hukum asalkan bukan hadis yang dhaif. Kalau hadis yang dhaif falaisa hujah bukanlah dalil. Lakin la asalkan tapi tidaklah mengapa bidikrihi fisyawahid dengan menyebutkan hadis eh, nah, yang dhaif fisyawahid namun sebagai penguat saja. Wanahwiyah dan semacamnya Bukan jadi hujah Namun sekedar jadi penguat semacam hadis daif yang dia e, Nabi SAW mengatakan hadu sahir berbatun bisaif hukuman untuk tukang sihir adalah dipenggal lehernya hadisnya adalah hadis yang daif akan tapi bagaimana hukum tukang sihir? Nah, hukum tukang sihir adalah dipenggal lehernya e, bagaimana Karena Umar Ibn Khattab berkirim surat kepada para gubernurnya untuk kemudian membunuh setiap eh, tukang sihir. Demikian juga Hafsah melakukan seperti itu, membunuh e, budak yang kemudian menyihirnya. Maka kemudian kita kuatkan dengan hadis yang e, kemudian kita sebutkan hadis yang taif dan kita sebutkannya ada hadis yang taif. dan cuma sekedar sebagai penguat. syahul ada bentuk menyampaikan hadis dalam hadis ada dua istilah yaitu tahammul dan ada. Tahammul artinya adalah mengambil hadis atau belajar hadis dari seseorang. Sedangkan ada adalah menyampaikan hadis pada orang lain. Ada menyampaikan hadis itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama pakai kata-kata hadasani liman qara'a alaihi syekh. Ini boleh diucapkan oleh orang yang Qara'a alaih syekhu. Gurunya itu membacakan. Gurunya menyampaikannya dengan kitab dan dia bacakan di hadapan muridnya. Maka muridnya kemudian menyampaikan, guru saya mengatakan demikian, atau kemudian menyampaikan hadis, guru saya menyampaikan hadis, maka dia bisa mendengar kata-kata ini Akbarani itu liman qara'a syekh untuk orang yang dibacakan oleh gurunya atau qira'ah wa ala syekh atau membacakan hadis di hadapan gurunya. Yang ketiga akhbarani ijazatan. Memberikan kabar kepadaku dengan ijazah atau memberikan ijazah kepadaku. Ini untuk orang yang meriwayatkan dengan ijazah dunal qira'ah tanpa membaca. Baik, gurunya membaca ataukah muridnya membaca. Tidak ada membaca, namun cuma sekedar ijazah. Secara bahasa ijazah artinya membolehkan. Sedangkan secara istilah ijazah adalah izin guru kepada murid untuk meriwayatkan darinya apa yang diriwayatkan oleh guru e, meskipun tidak pakai cara membaca. Ya, gurunya punya catatan hadis, satu kitab hadis maka kemudian eh, kitab hadis ini sudah disalin setelah itu kemudian eh, silahkan kalau kamu meriwayatkannya saya telah izinkan kamu karena saya yakin kamu pintar ini dan sebagainya saya percaya karena keluasan ilmumu silahkan diriwayatkan artinya gurunya itu yakin kalau muridnya ini enggak enggak bakalan keliru keliru faham dengan apa yang tercatat dan tertulis keliru pengertian dia yakin tidak bakal terjadi maka dah meskipun eh, saya ijazahkan padamu untuk meriatkan eh, hadis-hadis dalam kitab ini misalnya hadis an-anah yaitu riat hadis dengan kata-kata an an dan an sering kita baca an Amr bin Su'aib an abihi an jadihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya hadis mu'an an-anah an itu proses apa, eh, nama hadisnya mu'an an hukum hadis mu'an an adalah bersambung kecuali min ma'rufin bitadlis kecuali di sana ada dilakukan oleh rawi yang terkenal suka bikin tadlis kalau rawinya suka tadlis, maka tidak dinilai bitak bitisal bersambung illa aisarih bitahdis kecuali jika rawi tersebut menegaskan dalam jalur yang lain kita temukan ada penegasan di rawi itu bitahdis kalau dia menegaskan kalau mendengar langsung dari gurunya Hada demikian dan pembahasan tentang hadis dan rawi hadis banyak sekali macamnya dalam ilmu mustalah dan apa yang kami syaratkan atau sedikit yang kami nukil ilahi kifayah sudah cukup ya. insya Allah cukup untuk pemula nggak cukup untuk <laughs> kan. ini kan untuk apa kelas 3 SMA di sana salisah sanawiyah cukup untuk uh, eh, sana salisah sanawiyah kemudian al-ijma al-ijma lughatan al-azmu wal ittifaqu wastilahan ittifaqu mustahidi hadil ummah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin Fakhraja biqaulina ittifaq wujudu khilafin walau min wahidin. Falayan aqidu ma'ahu al-ijma'u. Wa kharaja biqaulina mujtahidi al-awamu wal muqalliduna Falayu ta'baru wa faquhum wala khilafuhum. Wa kharaja hadil ummah ijma'u khairiha falayu ta'baru. Wa kharaja ba'da Nabi SAW alaihi ittifaquhum fi ahli Nabi SAW. falayu ta'baru ijma'an. Min haitsu kaunuhu dalilan li li'anna dalila hasala bi sunnati Nabi sallallahu min fi'lin au eh, min qaulin au fi'lin atau takririn. Walidzalika idza qala sahabi kunna naf'alu au kanu yaf'aluna kada ala ahdi Nabi sallallahu kana marfu'an hukman la naqlan lil ijma'i. Wa khasya bi qawlina ala hukmin syar'iyyin ittifaqum ala hukmin aqliyyin au adiyin. Fala madqala huna id al-bahsu fil ijma' kadalilin min adilati syar'i. Wal ijma' hujjatun li adillatin minha. Qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alna ummatan li litakunu syuhada'a 'alan nasi. Fa qauluhu syuhada'a 'alan nasi yashmulu asy-syahadata 'ala a'malihim wa 'ala ahkami a'malihim. Wa syahidu qauluhu maqbulun. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai' utira ila Allah wa rasul. Dalla 'ala anna mattafaqu 'alaihi haqqun. Wa qala sallallahu la tajtami ummati ala dolalatin an naqula ijmal ummah ala syai'in imma ayakuna haqqa wa imma ayakuna batilan fa in kana haqqa fa huwa hujjatun wa in kana batilan fa kayfa yajuz an tajma'a hadhihi ummatu allati hiya umami ala Allahi mundu ahdi nabiha ila qiyamis sa'ah ala amrin batilin la yarda bihi lahu hadha min akbaril muhali Ijma eh, secara bahasa itu memiliki dua makna. Pertama adalah eh, al-azmu, tekad. Bagaimana dalam hadis tentang wajibnya niat eh, malam hari untuk puasa wajib. Nabi SAW mengatakan malam yujmi asyama kubilal fajri falasyama lahu malam yujmi jemi di sini maknanya al azmu siapa yang tidak niat asyam puasa pada malam hari sebelum terbit fajar fala ya lahu tidak ada puasa baginya yang kedua itifak dan inilah makna yang dipakai untuk makna istilah karena yang namanya makna istilah itu mesti punya hubungan dengan makna bahasa hubungannya itu kadang makna istilah itu lebih sempit dan itu umumnya <coughs> dan terkadang makna istilah itu lebih luas semacam eh, makna istilah untuk iman itu lebih luas daripada makna bahasa untuk iman karena makna bahasa untuk iman adalah tasdik menurut jumhur ulama ya, percaya artinya ini cuma kemudian apa eh, ada di hati saja Pasti cuma ada di hati namun makna iman secara definisi itu terletak di hati, terletak di lisan dan terletak di anggota badan. Maka lebih luas daripada makna bahasanya. Namun umumnya makna istilah itu lebih sempit daripada makna bahasa. Semacam makna istilah tentang jemaah untuk hal ini. Makna bahasanya sepakat. Makna istilahnya kesepakatan mustahid umat ini setelah wafatnya Nabi SAW terhadap satu hukum syar'i. Maka di sini ada beberapa persyaratan ijma agar bisa disebut ijma. Ya, ada ittifaq, ada ulama atau mustahid, hadil ummah pada wafatnya Nabi SAW ala hukum syar'iin. Ada lima eh, lima kriteria yang harus dipenuhi supaya bisa disebut ijma. Di sini dikatakan ittifaq, maka bukanlah termasuk ijma jika terdapat khilaf walau min wahid meskipun dari satu orang. Falayan akidu ma'ahu al-ijma. Maka jika ada satu saja orang yang khilaf, maka tidaklah yang akid maka tidaklah jadi mal ijma ijma nggak bisa disebut ijma kalau ada satu yang khilaf Kemudian persatuan berikutnya mustahid, maka tidak termasuk ijma kesepakatan orang-orang awam atau kesepakatan mukallidun ahlu taklid Karena ahlu taklid itu adalah bukan ulama dengan bukan orang yang berilmu dengan sepakat ulama sebagaimana nanti uh, akan disebutkan oleh penulis akan disebutkan di bab taklid. Kalau Falayta baru maka tidak teranggap persetujuan orang awam tidak pula khilaf orang awam. Maka khilafnya orang awam tidak teranggap khilaful awam layu tabar dan perkataan ijma adalah dari umat ini maka tidak termasuk ijma ijma selain umat ini ijma selain umat ini layu sabar tidak teranggap kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak termasuk ijma kesepakatan para sahabat di masa Nabi SAW kesepakatan para sahabat di masa Nabi tidak teranggap ijma min itu dari sisi kaunuhu dalilan menjadi dalil. Kenapa? Karena yang jadi dalil hasil sudah ada, sudah terwujud dengan adanya sunnah Nabi SAW yaitu ucapan, perbuatan atau takrir. Ya, minimal takrir. Maka dalilnya adalah takrir Nabi terhadap kesepakatan para sahabat. Bukannya kemudian dalilnya ijma'. Oleh karena itu, jika sahabat mengatakan kami melakukan atau para sahabat melakukan demikian di masa Nabi SAW, maka statusnya marfu hukman. Marfu statusnya. Bukan naklan lil ijma, bukanlah bukan menukil ijma, akan tapi marfu hukman Dan persyaratan berikutnya adalah ala hukum syar'iyyan maka bukan ijma, kesepakatan untuk hukum akli. Ya, untuk hukum akli dua itu lebih banyak daripada satu. Atau atas hukum adi, hukum adat. Kalau siang itu panas, nah nanti malamnya itu biasanya hujan. Nah, maka tidak termasuk Kenapa? Falamat khalalahuna tidak ada ruang masuk untuk hukum akli dan hukum adi huna di sini. Karena pembahasannya dalam masalah ijma adalah dalil sebagai dalil. Ka di sini maknanya sebagai bukan seperti. Karena ka itu bisa maknanya sebagai dan bisa maknanya seperti anak muslim saya sebagai seorang muslim Kadalil min adilati syar'i sebagai salah satu dalil syar'i. Nah, ijma adalah hujah karena dalil. Apa dalil kalau ijma adalah hujah? Apa dalil kalau ijma adalah dalil? Nah, apa dalil kalau ijma itu dalil? Maka boleh sebutkan yang pertama sabda eh, firman Allah Subhanahu wa taala demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pilihan, umat yang terbaik. <clears throat> Litakun syuhada supaya kami menjadi saksi untuk manusia. Jadi ya, maksud saksi untuk manusia mencakup saksi untuk amal manusia atau saksi untuk hukum amal manusia. Dan yang namanya saksi ucapannya itu makbul diterima. Jadi maksud saksi untuk amal manusia eh, adalah eh, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nantilah yang Allah jadikan saksi pada hari kiamat. Apakah kemudian seorang Rasul itu menyampaikan dakwah ataukah tidak? Karena Allah akan tanyai ketika di hari kiamat Allah akan tanyai umat-umat sebelum kita Kemudian ditanyai Rasul apakah kau sudah menyampaikan dakwah? Rasul mengatakan sudah. Umatnya ditanya apakah benar dia telah berdakwah kepada kalian? Sudah kami nggak pernah dengar sebulan berdakwah gini gini. Dan ditanyalah Rasul apakah kamu punya saksi kalau kamu benar-benar telah menyampaikan dakwah? Maka eh, para Rasul belum Muhammad SAW mengatakan iya saya punya saksi yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka dipanggillah umat Muhammad, ditanya umat Muhammad apa benar bulan ini telah berdakwah pada kaumnya. Maka kita akan mengatakan, iya. Maka kemudian Bagaimana kalian kok bisa memberikan kesaksian kepada di, pada mereka padahal kalian datang setelah dia? Nah, karena turun pada kami kitab Allah dan kami mengimaninya dan di sana kemudian dijelaskan kalau beliau telah berdakwah pada kaumnya dan seterusnya. Jadi yang dimaksud eh, syahada ala a'malihim. Kemudian syahada ala ahkam a'malihim ya ini ijma. Ketika kemudian seluruh umat Islam sepakat ini tidak boleh jelek ya. Wasyahid luhu makbul dan saksi ucapannya itu diterima. Kemudian firman Allah jika kalian berselisih tentang sesuatu kembalikan pada Allah dan Rasul. Kembalikan pada Quran dan Sunnah. Maka ini menunjukkan kalau mereka bersepakat, nah, apa yang mereka sepakati adalah kebenaran. Ya Allah perintahkan kita untuk kembali pada Quran dan Sunnah jika berselisih. Artinya jika tidak berselisih, maka tidak perlu kembali pada Quran dan Sunnah. Maka ya sudah tinggal diamalkan Artinya berarti ijma' adalah hujjah. Ijma' apa yang disepakati oleh umatnya adalah benar. Dan hadis Nabi SAW tidaklah bersepakat umatku di atas kesesatan. Diatkan oleh Imam Tirmidzi kata Al-Imam Saimin walahu turukun la tahlu min maqal walakin walakin ba'daha yukwi ba'da. Diatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini memiliki banyak jalur namun semua jalurnya tidak lepas dari makal pembicaraan kan tapi sebagiannya bisa menguatkan sebagian yang lain Ikatnya hadis tersebut derajatnya hasan bisa kuat bisa kuat yang menaikkan menutupi maka jadi hasal lirairihi kemudian dalil yang keempat adalah dalil akal yaitu kita katakan ijma umat terhadap sesuatu itu ada dua kemungkinan boleh jadi adalah benar dan boleh jadi adalah tidak benar kalau itu benar ya sudah selesai maka adalah hujah namun jika itu adalah batil maka bagaimanakah mungkin boleh terjadi umat ini bersepakat padahal umat ini adalah akramul umat umat yang paling mulia di sisi Allah paling mulia sejak masa nabinya Muhammad SAW sampai terjadinya kiamat maka bagaimanakah mungkin bersepakat ala amrin batilin satu hal yang batil yang tidak Allah ridhoi maka kemungkinan uh, ijma di atas kebatilan adalah min akbaril muhal mustahil yang paling mustahil أنواع الإجماع الإجماع نوعان قطعي وظني الإجماع آه، قطعي mayulamu kuhu minal ummati bidarurati kal ijma'i ala wujubi salawatil khamsi wa tahrimi zina wa hadzal naw'u la ahada yungkiru subutahu wa la kaunahu hujjatan wa yukaffaru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhaluhu wa dhanni ma la yu'lam ila bitatabbu'i wal istiqra'i wa qad ikhtalafa ulama' fi imkani subutihi wa ardul aqwali fi dalika ra'yu Syekhul Islam Taimiyah haitsu qala fil aqidah wasitiyah fil aqidatil wasitiyati wal ijma' alladhi yamdabitu ma kana 'alaihi salafus salihu id kasural ikhtilafu wa intasharat al ummatu wa'lam anna al ummata la yumkinu an tajma'a ala khilafi dalilin sahihin sahihin, ghairi mansuhin fa inna la tajma'u illa ala haqqin wa idza ra'aita ijma'an tadhunnuhu mukhalifan lidzalika fanghur fa imma ayakuna dalilu ghairu sahihin aw ghairu sarihin aw mansukhan aw fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu surutul ijma'i lil ijma'i surutun minha ayat bata fi tariqin sahihin bi ayyakuna imam masuran bainal ulama'i eh, au naqiluhu siqatun wasitila'i alla yasbiqahu khilafun mustaqirrun fa in sabaqahu dhalika fala ijma'a li'anna al-aqwala la tabtulu bi mauti qa'iliha Fal ijma apa di situ? Hah? La yuqi. Fal ijma' la yuqi'u al khilaf as Hah? Oh la yarfa. La yarfa'u al khilafah sabiqa. Wa inama yamna'u min hudusi khilafin hadha wal qawl rasihu li quwwati ma'khadhihi. Wa qila la yastaratu dhalika. Fayasihu ayan aqida fil asr asani ala ahadil aqwali sabiqati wa yakunu hujatan ala man ba'dahu. Wa la yastaratu ala ra'yil jumhuri al inqiradu asril mujmi'ina fa in aqidu al ijma' min ahlihi bi mujarrati bi mujarrati tifaqihim wa la yajuzu lahum wa la li ghairihim mukhalafatuhu ba'du ya Lian al-adillata taala an al-ijma'a hujatun laysa fiha istiratu inqiradil ijma'i inqiradil asri. Lian al-ijma' hasala sa'at ittifaqihim faman la yarfa'uhu wa idza qala ba'dul mustahidin qawlan aw fi'lan eh, aw fa'ala fi'lan wastahara dalika baina ahli istihadi walam yunkiruhu ma'a qudratihim 'ala al-inkari eh, fakila yakun ijma'an wakila yakun hujatan la ijma'an wakila laisa bi ijma'in wala hujatin, wakila in kau qabla ingkari bahwa ijma'un li anna istimrara sukutihim ila al-inqiradi ma qudratihim ala ingkari dalilun ala muwafaqatihim wahada akrobul aqrabul macam-macam ijma' ijma' ada dua ijma' yang qat'i ijma' yang pasti dan ada ijma' yang dhani yang kemungkinan Ijma yang pasti adalah ijma yang diketahui adanya ijma dari umat di bawah secara pasti. Semacam ijma wajibnya salat lima waktu, haramnya dan haramnya zina. Wahadan nau dan ijma jenis ini tidak ada seorang pun yang mengingkari adanya. Dan tidak ada yang mengingkari statusnya sebagai hujah. Dan untuk ijma yang qat'i maka dikafirkan orang yang menyelisihi jika dia termasuk orang yang tidak tidak tahu eh, tidak tidak tahu artinya tahu Nih, untuk ijma yang 4i, ijma tentang wajibnya puasa ijma tentang wajibnya eh, apa jadi sini sholat ijma tentang wajibnya zakat maka tidak ada satu ulama yang mengingkari adanya ijma semacam ini. Yaitu ijma dalam eh, masalah-masalah maklum minat dini bidahurah. Ijma dalam masalah-masalah e, maklum minat dini bidahurah dan itu dinamakan ijma tab'i. Ya, Cuma dalam masalah-masalah yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dalam agama. Ijma tentang ya, eh, keesaan Allah, tentang kemuliaan sifat Allah. Ini satu hal yang mendasar. Ijma kalau Allah itu tidak punya eh, anak dan sebagainya, tidak diperanakan eh, adalah ini adalah masalah-masalah yang maklum minat diri betul Allah. Hal-hal yang fundamental sebagai bagian dari Islam. Oleh karena itu, kafirlah orang yang menyelisih ijma, mengatakan saya menurut saya puasa tidak wajib, itu kafir. Dengan catatan dia bukan orang yang jahil. Bayukafar mukhalifuhu Orang yang menyelisih ijma dikafirkan dengan catatan dia bukanlah orang yang uh, bukanlah orang yang bodoh kalau dia orang yang bodoh karena baru saja masuk Islam sehingga tidak tahu haramnya khamar misalnya, maka dimaafkan. Dan yang kedua bani, yaitu ijma dalam perkara-perkara yang masail-masail, masail yang ee, bukan termasuk maklum minadini bidarurah. Maka ijma bani inilah yang malam yu'lam tidaklah diketahui kecuali dengan tatapu dengan menelusuri was dan meneliti dan para ulama berselisih pendapat eh, tentang mungkinkah adanya ijma' dhani dan dalam masalah-masalah rinci ijma' dalam masalah-masalah rinci mungkinkah Yang paling kuat dalam uh, eh, Akwal pendapat yang paling kuat tentang hal ini adalah pendapat Syaikhul Islam Taimiyah beliau mengatakan dalam akidah Wasidiyah ijma yang yang babit yang jelas tolak ukurnya adalah ijma di masa salafus saleh. Karena sejak masa masa salafus saleh kasualnya ikhtilaf. Ikhtilaf itu sangat banyak dan umat itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nah tentang orang yang mengaku adanya ijma dalam uh, dalam ijma dhani inilah uh, terdapat perkataan Imam Ahmad yang sangat terkenal eh, barang siapa man al ijma fa barang siapa yang mengaku terjadi ijma maka dia bohong karena boleh jadi dia tak tidak tahu ada ada ulama yang menyelisihi karena boleh jadi dia tidak tahu ada ulama yang menyelisih. Maka ijma yang bisa dipastikan adalah ijma adalah ijma di masa salah Karena ya daerahnya belum seluas sekarang adanya yang namanya kemudian ulama kemudian jelas diketahui wa'lam dan ketahuilah bahasanya umat tidaklah mungkin bersepakat ala dalil yang sahihin yang menyelisih dalil yang sahih yang tegas yang tidak mansuh karena umat tidaklah bersepakat ila ala hakin kecil di atas kebenaran maka jika engkau melihat ijma dan kau kira dia itu menyelisihi hal tersebut maka perhatikanlah maka boleh jadi dalilnya itu tidak sahih atau dalilnya tidak sahih atau dalilnya mansuh atau sebenarnya dalam masalah ini terdapat khilaf namun engkau tidak mengetahuinya Ya, maka perlu kemudian hati-hati untuk kemudian ijma' dhani. Ijma' bukan dalam perkara-perkara yang maklum ini dini bidarurah. Boleh jadi ulama khilaf cuma tidak tahu maka jangan gampang-gampang mengatakan kata sepakat atau ijma surut ijma syarat ijma li ijma surut minha untuk ijma ada beberapa syarat yang pertama Yusbat diketahui dengan jalan yang sahih, dengan jalan yang benar. Yaitu boleh jadi Imam Mazhuron ini adalah ijma yang sudah terkenal di antara para ulama atau yang menukilnya adalah Sekoton ulama yang terpercaya dan luas wawasannya luas telaahnya jika ada ulama yang mengatakan ulama ijma maka belum tentu perkataannya diterima. Dipersyaratkan ulama yang mengatakan telah terdapat ijma dalam masalah ini. Ulama yang kemudian mengatakan demikian harus dipersyaratkan siqah wasil itilah. Nah, terpercaya dan luas eh, pengetahuannya. Maka tidak semua ulama yang mengatakan ijma dalam masalahnya ada ijma itu kemudian bisa dipercaya ucapannya. Belum tentu. Namun kemudian dipersoalkan ulama yang luas karena eh, pengetahuannya semacam Imam Ahmad dan semacamnya. Jadi harus cara mengetahui ijma adalah cara yang benar, yaitu adanya ijma ini sudah masuk di antara para ulama. Atau yang menukil adalah ulama besar yang sangat luas pengetahuannya dan sikap. Yang kedua tidak didahului khilaf yang mustakir yang permanen Fa'in sabakahu dalika maka jika dia uh, telah didahului zalika khilaf pada ijma maka tidak ada ijma maka sebenarnya tidak ijma karena ijma adalah ijma hadil ummah jadi kalau kemudian di masa silam ada khilaf, di masa salaf ada khilaf, kemudian setelah itu kemudian terjadi ijma di masa belakangan. Namun di masa salaf ada khilaf. Maka orang yang kemudian menyelisih ijma orang sekarang ini tidak salah. E, tidaklah dan bisa dipersalahkan. Kenapa? Karena pada akhirnya tidak ada status ijma. Para ijma, maka tidak ada ijma karena sesungguhnya pendapat itu lam tabtul tidaklah batal disebabkan matinya orang yang mengucapkannya yang mati memang yang mengucapkan memang sudah meninggal kemudian setelah itu ulama bersepakat ulama berikutnya bersepakat yang menyelisih pendapat tadi maka pendapatnya masih bisa kemudian dijadikan tolak ukur bisa kemudian dipertimbangkan Maka berdasarkan poin yang kedua itu maka ijma di dalam menghilangkan khilaf yang sudah terjadi. Wa inama hanyalah kemudian yamna ya, tidak menghilangkan khilaf akan tapi cuma yang nak menghalangi min hudusil khilaf munculnya khilaf di masa berikutnya Ada huwa al-qala' Ini pendapat yang paling kuat karena kuatnya sisi pendalilannya pengambilan dalilnya, makhot sumber pengambilan dalilnya. Semacam di masa salaf, di masa sahabat dan di masa tabiin, para ulama khilaf, para sahabat dan para tabiin itu khilaf tentang boleh ataukah tidak menulis hadis. Ada sebagian yang melarang, eh, ya, tidak menyukai dan ada yang membolehkan. Akan tapi setelah itu kemudian para ulama bersepakat tentang bolehnya demi menjaga sunnah penulisan hadis. Maka kesepakatan yang terjadi ini tidak menghilangkan khilaf. Namun cuma melarang munculnya khilaf sesudah ijma terjadi. Apakah ada khilaf? Ada tetap ada, karena apa pendapat itu tidaklah hilang, tidaklah kemudian batal disebabkan karena yang mengucapkan sudah meninggal. Akan tapi sekarang, bolehkah orang sekarang mengatakan nggak boleh nulis hadis? Nggak boleh. Ucapan seperti ini nggak boleh. Karena telah terdapat ijma setelah masa tabiin nah, tentang kemudian perlunya dan bolehnya menuliskan hadis dan mereka untuk menjaga hadis. Maka ijma ini menghalangi orang-orang yang datang setelah datangnya ijma untuk menyelisih ijma. Namun bukan berarti kemudian menjadikan khilaf di masa silam itu hilang atau teranggap hilang. Ya intinya sih sama aja sebenarnya. Kalau bahasa bahasa cara bodoh nih, ya sama yang namanya ijma baik dulu kemudian ada khilaf atau kemudian dulu tidak ada khilaf nah, itu tidak boleh diselisihi oleh orang yang dat setelah datangnya ijma gitu cuma ini pembahasan istilah apakah ijma yang belakangan ini menghilangkan khilaf di masa yang lewat apakah menghilangkan jawabannya tidak Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah mengatakan, lalu istaratu tidak syaratkan hal seperti itu. Fayasin maka boleh saja ayat akidah ter, terjadi di masa yang kedua eh, terjadi ijma di masa yang kedua ijma untuk salah satu pendapat yang ada di masa yang lewat wayakun hujah dan jadi hujah untuk orang-orang yang sesudahnya Kemudian tidak disyaratkan menurut pendapat jumhur Ingkirat asrul mujmi'in Habisnya masa orang yang mengadak, orang yang berijma Kata jumhur fa'in akidul ijma Ijma itu sudah ada Min ahli dari ahlul ijma Yaitu para ulama Dengan semata-mata kesepakatan mereka dan tidak boleh bagi mereka dan tidak boleh selain mereka untuk menyelisihinya ba'du setelah itu jadi apakah dipersyaratkan inkirodul asr misalnya ijma di masa tabi'in tabi'in ijma ada sebagian ulama mengatakan kesepakatan kesepakatan tabiin ini baru dikatakan ijma setelah semua tabiin mati dan tidak ada kemudian pendapat baru. Nah, itu itu menurut ulama yang mengatakan dipersyaratkan ingkiradul asr. Paham maksudnya? Anggap aja lah misalnya semua tabiin itu kumpul kumpul ya kumpul kemudian bersepakat tentang satu hal anggap aja demikian agar mudah dipahami perlu pengandaian diandaikan saja ini berkumpul dan sepakat nah apakah kesepakatan mereka ini bisa sudah bisa disebut ijma' Ada ulama yang mempersyaratkan ingkirodul asar. Yang namanya ijma itu setelah ingkirodul asar. Setelah habisnya masa. Artinya kesepakatan tabiin tadi itu baru bisa disebut ijma setelah semua tabiin mati dan tidak ada yang melanggar kesepakatan. Setelah itu, setelah diadakannya kesepakatan. Namun pendapat jumhur usuliyun tidak dipersyaratkan ingqradul asar. Bagaimanakah yang disebut ijma kata mereka al ijma min bimujarati ittifaqihim dengan semata-mata kesepakatan mereka. Artinya ketika kemudian semua tabiin ini kumpul kemudian sepakat begitu kemudian mereka semua sepakat maka inilah ini sudah ijma. Kalau menurut pendapat tadi belum ijma nanti ditunggu dulu sampai tabiin itu mati semua sampai tabi itu mati semua ada yang kemudian pendapatnya ataukah tidak maka berdasarkan pendapat jumhur tidak ada persyaratan ingkradul asal maka kapan kesepakatan itu disebut ijma bimujarad dittifaqihim dengan semata-mata kesepakatan mereka setelah terjadi kesepakatan maka tidak diperbolehkan lahum bagi para ulama yang bersepakat ataupun selain mereka untuk menyelisih ijma itu ba'du sesudahnya. Karena dalil-dalil bahasanya ijma adalah hujah Laisafiyah tidak ada di sana persyaratan ingkirodul asar habisnya masa. Apa dalilnya jumhur? Pertama tidak ada dalil mempersyaratkan ingkirodul asar yang kedua, yang namanya kesepakatan atau ijma. Ijma itu kan kesepakatan. Yang namanya ijma, ya, ketika terjadi kesepakatan dan kesepakatan itu hasil telah terjadi saat ittifaqihim. Pada saat mereka bersepakat. Mereka sepakat sudah ijma. Namanya saya ijma. Ijma kan artinya sepakat. Masa harus nunggu ijma baru bisa kesepakatan baru bisa disebut ijma setelah berakhirnya masa. Kok harus nunggu? Bukankah ijma itu artinya sepakat? Ya sudah, ketika terjadi kesepakatan berarti terjadi ijma. Kama ladhi yarfa'uhu, maka apa yang kemudian menghilangkan ya, kesepakatan itu dari status ijma. Bukankah mana ijma adalah kesepakatan? Kenapa kok kemudian setelah terjadi kesepakatan maka kesepakatan ini tidak bisa disebut ijma pada ijma artinya kesepakatan namun harus nunggu sampai berakhirnya masa kemudian paragraf yang terakhir tentang uh, ijma sukuti karena ijma itu ada dua macam uh, ada ada ijma sahih ada ijma yang tegas yaitu semua orang kumpul kemudian sepakat atau semua orang berfatwa di tempatnya masing-masing semua ulama sahabat misalnya semuanya berfatwa di tempatnya masing-masing namun semua isinya sama semua maka itu ijma sorry nah, ada kemudian ijma seperti ada satu orang yang berbuat ada satu sahabat berbuat yang lain tidak tidak komentar Nah, apakah ijma' sukuti itu bisa disebut ijma' sehingga jadi hujah? Dikatakan, Idza qala ba'dul mustahid jika berfatwa sebagian atau seorang ulama mustahid kaulan satu fatwa atau melakukan satu perbuatan mustahara dan terkenal e, perbuatan atau pendapat itu di antara para ulama istihad, ahli istihad dan mereka tidak mengingkarinya padahal mereka mampu untuk mengingkari maka dikatakan maka ada pendapat ini sudah ijma yang jadi hujah ada yang mengatakan ini sudah jadi hujah namun bukan ijma tidak disebut ijma pendapat yang ketiga mengatakan ini bukan ijma dan ini juga bukan hujah pendapat yang keempat mengatakan jika ingkiradu mereka semua mati Kebelal ingkar sebelum mengingkari bahwa ijma maka ini adalah ijma karena terus menerusnya diamnya mereka ilal ingkirat sampai habisnya semua mereka padahal mereka mampu untuk mengingkari dalil atas persetujuan mereka terhadap pendapat tadi bahad agrobul akwal ini pendapat yang paling mendekati ya, apakah ijma sekuti adalah ijma dan dalil maka berdasarkan ah, maka perkataan maka berdasarkan pendapat semin adalah hujah dengan syarat. Syarat yang pertama terkenal. Syarat yang pertama istihar. Yang kedua adalah eh, al kudro alal ingkar. Kemudian yang ketiga adalah apa? E, ingkirat kemudian ingkar. Maka kemudian misalnya seorang sahabat e, berbuat suatu perbuatan ini terkenal. Biasanya yang terkenal itu perbuatan khalifah. Itu yang lebih cenderung terkenal. E, kalau perbuatan e, sahabat biasa ya bisa jadi terkenal, bisa jadi tidak. Dan yang bisa dipastikan terkenal adalah khalifah. Umar mengatakan satu pendapat. Khalifah Umar mengatakan satu pendapat. Khalifah Umar radhiallahu anhu mengatakan satu pendapat. Maka dia terkenal. Pendapatnya terkenal. kemudian para sahabat yang lain mampu untuk kemudian mengingkari. Mampu mengingkari. Tidak ada tekanan untuk kemudian uh, bicara. Kalau ada tekanan, ya, tidak bisa dikatakan ijma. Macam ada orang yang mengatakan bahasanya masuknya masjid uh, masjid uh, kubur Nabi SAW ke Masjid Nabawi cuma tabiin terjadi di masa tabiin dan kemudian mereka tidak mengingkari tidak, tidak bisa kita katakan cuma karena kemudian karena orang karena kemudian hal ini diingkari oleh sebagian tabiin dan yang diam itu juga diam karena karena takut yang diam itu diam karena takut maka dipersatukan terkenal dan kemudian ada kemampuan untuk mengingkari dan eh, misalnya tadi Umar berpendapat dengan satu pendapat terkenal kan ini dan yang kedua sahabat yang lain bisa mengingkari namun tidak mengingkari kemudian semua sahabat sampai meninggal itu tidak ada yang kemudian mengingkari tidak ada satupun yang kemudian yang mengetahui pendapat Umar tadi dan kemudian menyelidiki meskipun setelah wafatnya Umar misalnya tidak ada yang kemudian komentar dan menyalahkan Umar maka ini jadi ijma dan eh, dan jadi hujah. Kalau ijma sarih ya jelas ijma'nya karena memang semuanya berfatwa di mana-mana fatwa sahabat semua fatwa dan semuanya kok, kok sama. Yang jadi masalah ijma sukuti, ijma diam. Ada satu berbuat atau berkata dan yang lain diam. Nah, ini belum katakan bisa jadi hujah dan ijma dengan beberapa persyaratan. demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ada siapa nama akhbarannya idadatan itu contoh di sana eh, iya. ada iya iya ya ya sana-sana agak kemudian ini apa sebelum penulis hadis mengatakan ijazatan ijazatan ada